قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله dan firman Allah fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salatlah engkau li rabbika untuk Tuhanmu. ay la li ghairihi. Maksudnya tidak untuk selain Allah. Wanhar dan menyembelihlah engkau. Wanhar ay idbah menyembelihlah kurban. Salatlah untuk Tuhanmu, jangan salat untuk yang lain. Menyembelih kurban untuk Tuhanmu dan jangan menyembelih kurban untuk yang lain. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Ya'murullahu nabiyyahu nabiyahu fi salatihi wa dabihatihi Allah perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya memurnikan salatnya untuk Allah dan kurbannya Dabihah itu hewan kurban Hewan kurbannya juga dimurnikan untuk Allah Jangan disembelih untuk selain Allah Mukhalifan lil musyrikin Untuk menyelisihi orang musyrik Itu berbeda dengan orang musyrik Bagaimana mereka? Alladzina ya'buduna ghairallahi wa yanharuna lil awthan. Mereka menyembah selain Allah dan menyembelih kurban untuk berhala-berhala. Perintah kepada Nabi itu apakah artinya khusus buat Nabi? Tidak. Perintah kepada Nabi itu adalah perintah untuk umatnya juga. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu khusus untuk Nabi. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu khusus untuk Nabi atau hukum itu khusus untuk Nabi, maka hukum atau perintah yang diperintahkan kepada Nabi itu berlaku untuk Nabi juga untuk umatnya. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini dengan bab. Bab apa? Haramnya atau larangan menyembelih kurban untuk selain Allah an ibadatun. Menyembelih kurban itu adalah ibadah. Yajibu ikhlasu halillah. Yang harus dimurnikan untuk Allah. Kita tidak boleh berkorban untuk selain Allah. Walaupun korbannya bukan berupa hewan. Persembahannya mungkin berupa makanan-makanan atau bunga-bunga atau apa saja. Tetap mempersembahkan persembahan-persembahan sesajen-sesajen seperti itu hukumnya adalah syirik. Wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar. Mengalihkan kurban kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Ma yustafadu minal ayah. Kesimpulan yang diambil dari ayat ini. An-nadzabha li ghairillahi syirkun akbar. Menyembah korban dipersembahkan untuk selain Allah itu adalah syirik akbar walaupun hanya sebutir telur, walaupun hanya segenggam bunga, walaupun hanya satu pincuk nasi, satu ekor ayam, itu dipersembahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Li'annahu ibadah, karena persembahan atau kurban itu adalah ibadah. Wa ibadah ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Memalingkan ibadah untuk selain Allah itu adalah syirik akbar. Anna salata wa dhabha min a'zamil ibadat. Salat dan menyembelih kurban adalah ibadah yang paling besar, termasuk ibadah yang paling besar. Yang ketiga, anna salata wa dhabha min a'zami madahiri syukri ni'am. Salat dan menyembelih kurban adalah termasuk paling besarnya praktek mensyukuri nikmat. Madahir, tanda lahir, tanda lahir bahwa kita mensyukuri nikmat Allah. Hakikatnya syukur itu apa? Sarful abdi ma awlahu maulahu min ni'amin firidahu. Syukur itu adalah seseorang hamba menggunakan nikmat yang diberikan oleh maulanya oleh Allah min ni'amin firidahu untuk mendapatkan ridhonya Allah itu namanya syukur kita diberi kesehatan kemudian kita tertib sholat tekun sholat itu bagian dari mazahirnya syukur. Praktek lahiriah dari syukur. Kita diberi keluasan rizki. Kemudian kita menyembelih korban. Itu adalah praktek syukur. Fa'innahu atabil bil fa'iddallati alas sababi. Karena di dalam ayat itu perintah sholat dan menyembelih diawali dengan huruf fa yang maknanya menunjukkan sebab. Sebab apa? Sebab nikmat yang disebutkan sebelumnya. Inna a'tainakal kautsar. Aku telah memberimu al-kautsar. Nikmat pol kan? Nikmat yang paling besar. Nabi diberi al-kautsar. Maka fasalli li rabbik. Karena Allah memberimu nikmat yang sebesar itu, syukurlah. Praktek syukurnya adalah salat dimurnikan untuk Allah. Menyembelih kurban dimurnikan untuk Allah. Lianna fi'la dhalika sababun lil qiyami bisyukri ma'atahu minal kawthar. Karena mengerjakan demikian itu adalah sebab atau cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa telaga al kawthar Kita sebagai umatnya Nabi, telaga kawthar yang diberikan oleh ya, oleh Allah kepada Nabi itu juga nikmat buat kita. Karena telaga itulah tempat minumnya umat-umat pada hari kiamat nanti. Setiap nabi itu oleh Allah diberi telaga besok di hari kiamat yang menjadi tempat minum umat-umatnya. Telaga yang paling besar Al-Kautsar itu oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Kautsar itu yang kita ketahui itu adalah nama telaga. Sedangkan ada hadis lain menunjukkan itu adalah nama sungai di surga. Itu nama sungai atau nama telaga? Hmm? Dua-duanya benar. Di surga itu ada sungai namanya Al-Kautsar. Kemudian dari sungai Al-Kautsar itu dialirkan ke telaganya Nabi Muhammad. Maka telaganya diberi nama Al-Kautsar.